Maka أيها الأحبة الإخوة والأخوات حفظكم الله تعالى ورعاه حفظكم من كل سوء ومكروه kita melanjutkan kembali pelajaran kita yang membahas tentang kawaid imaniyah wa ilmiyah عند انتشار الأمراض والأوبئة كيده كيده keimanan yang wajib serta ilmiah ketika tersebarnya penyakit-penyakit dan wabah yang dikarang oleh Syekh Dr. Ahmad Ibn Mubarak Ibn Kathlan Al-Mazru'i. حفظه الله تعالى ورعاه وحفظه من كل سوء ومكروه dan kita masuk di pembahasan bahwasanya seorang muslim hendaknya dia mengetahui dan mengingat beberapa pijakan-pijakan syariah atau kaidah-kaidah syariat yang wajib diimani serta ilmiah. Yang penting sehingga dia tidak terjatuh di dalam di budaya syaitan perangkap syaitan atau terjatuh di dalam khurafat atau al-isya'at rumor-rumor atau hoax atau dia ditimpa kelalaian sehingga menyebabkan seorang muslim dia jauh dari Rabbil Bariyat jauh dari Rabb Rabbnya makhluk. Allah Jalla wa'az. Jadi apa saja yang dibutuhkan seorang muslim dalam hal tersebut, apa saja kaidahnya, maka kata beliau, القاعدة الأولى كمال العبودية يترتب عليه kamal al-hibd wal Sempurnanya penghambaan akan menghasilkan atau mengakibatkan sempurnanya penjagaan dan kecukupan. Dan ini semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman Alaysa Allahu bikafin abdah. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala yang mencukupi hambanya. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala cukup untuk melindungi hamba-hambanya? Maka Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah, Habibahullah ta'ala, Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah ta'ala rahmatul wasi'ah. Di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Wabil As-Sayyib, halaman 7, beliau, فمن تمم العبودية لله كمل الله له الكفاية والحفظ maka barang siapa yang sempurna penghambaannya hanya untuk Allah pada Allah maka Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan baginya kecukupan dan penjagaan maka di sini Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan kecukupan dan penjagaan selama hamba tersebut sempurna penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Dari segala sesuatu apa yang dia takutkan. Masya Allah tabarakallah. Ini ya ikhwah. Ma'asyar al-ahibbah. Maka di dalam zaman-zaman sekarang ini di masa-masa sekarang ini, di periode ini, yang dimana tersebarnya wabah, maka yang paling dibutuhkan, hal-hal yang paling dibutuhkan bagi seorang hamba adalah hendaknya dia dekat kepada Rabbnya. Iya. Dia menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dia mendekatkan diri kepadanya dengan berbagai macam ibadah-ibadah. Ya. Oleh karena itu, Masruq rahimahullah ta'ala Ya. Beliau salah seorang tabi'in dan murid yang paling disayangi oleh استر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله taala anha Ya, sampai-sampai Masruq rahimahullah taala ini kunianya adalah Abu Aisyah. Ya. Di mana beliau ini betul-betul bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di zaman pada saat terjadinya ta'un. Iya. Dikisahkan di dalam kitab At-Tabaqat Al-Kubra yang dikarang oleh Ibn Sa'ad jilid 6 halaman 81 dari Anas bin Sirin rahimahullah taala beliau mengatakan بلغنا بالكوفة أن مسروقا كان يفير من الطاعون فأنكر ذلك محمد فقال انطلق بنا إلى امرأته فلنسألها فدخلنا عليها فسألناها عن ذلك فقالت كلا والله ما كان يفر ولكنه كان يقول أيام تشاغل فأحب أن أخلو للعبادة فكان يتنحى فيخلو للعبادة قالت فربما جلست خلفه أبكي مما أراه يصنع بنفسه قالت فكان يصلي حتى تورم قدماه Kata Anas bin Sirin, telah sampai kabar di Kufah bahwasanya Masruq ini kabur lari dari wabah ta'un. Maka Muhammad mengingkari hal tersebut. Setelah dia mengatakan, kita pergi ke istrinya. Maka kita tanyakan hal ini kepada dia. Maka kami pun masuk kepadanya dan kami bertanya tentang hal tersebut. Maka istri Masroh mengatakan sekali-kali tidak. Demi Allah. Dia tidak lari. Akan tetapi dia mengatakan. Ia mutasyagul. Ini merupakan hari-hari yang penuh dengan kesibukan. Maka saya sangat ingin menyendiri untuk beribadah. Maka bila pun menyendiri untuk beribadah. Maka istrinya mengatakan, maka kadang-kadang saya duduk di belakangnya sambil menangis terhadap apa-apa yang saya lihat dari yang dia perbuat pada dirinya. Kok bisa istrinya menangis? Ya. Melihat apa yang diperbuat oleh Mas ini. Rahimahullah wa ta'ala al wasi'ah. Masya Allah, tabaraka Allah. Ulama besar. Ya. Sampai-sampai istrinya menangis. Apa yang dia tangiskan? Kata beliau, وَكَانَ يَصَلِّ حَتَّى تَوَرَّمَ قَدَمَاهِ Dahulunya beliau masuk ini salat sampai-sampai kedua tumitnya itu bengkak pecah-pecah Saking lamanya beliau berdiri. Ini ya ikhwah. Merupakan suri tauladan. Dari ulama kita. As-salaf salih. Dari kalangan tabi'in. Kibar tabi'in. Yang di mana begitu terjadi wabah. Ah, yang merata ketika itu beliau bersungguh-sungguh di dalam beribadah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala taubat kepada Allah Subhanahu wa taala iya tidak sibuk dengan perkara-perkara dunia yang terjadi ya dikarenakan Allah Subhanahu wa taala yang lah yang menguji hamba-hambanya dengan cobaan wabah. Maka hendaknya kita semua kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mendekatkan diri kepadanya. Kita merendah. Berdoa. Memohon kepadanya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat. Menghilangkan kembali wabah ini. Ini ikhwah Yang merupakan kaidah yang pertama. Kemudian selanjutnya, kata beliau, القاعدة الثانية ومن يتوكل على الله فهو حسبه Kata yang kedua, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia Allah subhanahu wa ta'ala yamunci kufinye Kemudian dalam surah Talaq ayat 3. Iya. Yang dimana sebelumnya surat Talaq ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا الله سبحانه وتعالى بفرمن barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan ini syahidnya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Ya di sini ikhwah, azani Allah wa yakum. Hati yang bersandar kepada Allah atau penyandaran hati ini kepada Allah Subhanahu wa taala yang disertai dengan mengambil sebab sebab preventif. Sebab-sebab penjagaan Iya. Merupakan adalah bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Akan memenuhi kebutuhannya. وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا نعم إخواني في الدين عزنا الله وإياكم يريد سيني bukan merupakan syariat. Kalau dia meninggalkan sebab-sebab pencegahan. Iya. Dikarenakan meninggalkan hal tersebut ini merupakan celah. Iya. Di dalam syariat. Iya. Dan merupakan قدح في العقل إيه merupakan قدح merupakan kekurangan di pada akal seseorang iya Yeah. celaan iya, pada akal tersebut. Sebagaimana firman Allah, sebagaimana sabda Rasulullah saw Alaihi Wasallam dalam riwayat Muslim di nomor hadis 2219 yang dimana seseorang hamba Muslim jika terjadi suatu wabah di suatu daerah atau suatu wilayah, maka dia harus mengambil sebab. Iya. Dia harus mengambil sebab-sebab pencegahan. Iya, pencegahan. Iya. Preventif. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه jika kalian mendengar di suatu tempat terdapat wabah lepra ta'un maka jangan kalian mendatanginya dan jika terjadi di suatu tempat, ya, daerah, wilayah, dan kalian berada di dalamnya, maka kalian jangan keluar. Fala takhruju firaran min. Jangan kalian keluar dalam rangka ya, kabur, lari darinya. Ya. Jadi ini Masya Allah, Tabarakallah. Salah satu dari bimbingan manusia yang paling mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan di mana seorang muslim jika terjadi suatu wabah di suatu daerah dan dia ada di tempat tersebut di wilayah tersebut maka dia harus mengambil sebab Ya. Dia harus berikhtiar melakukan tindakan preventif, tindakan pencegahan. Ya. Untuk dia tidak tidak keluar dari tempat tersebut. Insya Dan kalau umpamanya di suatu daerah dia dengar terdapat wabah Iya, dan dia belum masuk di daerah tersebut, maka dia jangan mendatanginya. Iya. Dan ini merupakan solusi dari Rasulullah SAW Alaihi Wasallam yang merupakan wahyu dari Allah Tabaraka wa Taala jika terjadi suatu suatu apa? Iya. Dari mana dia tahu? Kalau dirinya tidak terjangkiti sebelum diperiksa. Iya, jadi kalau di suatu daerah dia mengatakan saya keluar dari daerah tersebut, ya umpamanya sudah terjadi suatu wabah di suatu daerah dan dia, dia ada di sana, kemudian dia keluar dari daerah tersebut, iya, iya, dia mengatakan saya tidak uh, kabur dari tempat tersebut, bukan itu tujuan saya. Ya, saya kan sehat saja. Kita tanyakan, dari mana dia tahu? Ya, kalau dia tidak terjangkiti. Sudahkah dia memeriksa dirinya? Atau sudahkah dia dinyatakan oleh ahlinya dari kalangan dokter dengan pemeriksaan berbagai macam alat-alat yang uh, berkualitas yang kredibel yang menyatakan bahwasanya dia sehat tidak terjangkiti. Iya. Apalagi di zaman sekarang ini corona. Ada seseorang yang dia terjangkiti kena positif corona tapi tanpa gejala. Iya. Bagaimana kalau umpamanya dia keluar dari daerah tersebut. Kemudian menuju ke daerah yang masih bersih katanya, tidak terjangkiti wabah. Nah, dan sedangkan dia belum periksa sama sekali di daerahnya, daerah asalnya yang dia sudah mulai tersebar wabah. Ya. Oleh karena itu hendaknya seseorang bersabar ya ikhwah. Mengharapkan pahala di sisi Allah Tabaraka Ta'ala. ya. Jika memang sudah terjadi Iya, suatu wabah tersebar di daerahnya. Lebih lagi daerah Makassar ini sudah zona merah juga, sama dengan daerah Jawa. Iya. Kalau bisa bersabar di situ. Jangan kalian keluar daerah-daerah tersebut. Iya, kalau kalian memang asalnya dari kabupaten, dari Mamuju atau yang lainnya. Iya. Walaupun kalian sehat, menurut kalian ya, ayuhal ikhwa al-ahibba, pastikan dulu, ya, pastikan dulu dirimu betul-betul sehat dengan bukan perkiraan, bukan dengan kasat mata saya, Periksakan dirimu, ya. Kalau dirimu aman, dari instansi-instansi terkait yang dari pemerintah ya, yang memeriksa kalian sehingga mereka nyatakan kalian aman. Ya. Sayangilah keluarga-keluarga kalian yang ada di kampung, orang tua kalian, saudara-saudara kalian yang kalian sayangi. Ya. Jangan sampai dengan sebabnya kamu yang keras kepala. Iya. Istilahnya orang Makassar kepala batu bisa menyebabkan keluarga yang kalian sayangi di kampung ya kalau nasallallahu salam wa ya kalian terjangkit corona ya dalam keadaan tanpa gejala kemudian datang ke kampung kena orang tua kalian ya, apalagi kalau orang tua kalian sudah ada riwayat-riwayat apa riwayat-riwayat penyakit-penyakit bawaan sebelumnya yang uh, seperti diabetes yang keras ya, dan yang lainnya TBC. Nasallallahu alaihi wasallam Jadi bersabar ya ikhwah. Ya karena kalau terjadi demikian antum terdapat andil ya di dalam dosa. Ya. La darara wala dirar. Jangan berbahaya dan jangan menyebabkan bahaya. Ya, jangan memudaratkan orang lain. Tayyib. Kemudian ya akhwah, azanillahu ayyakum. Kemudian sebab-sebab yang lain yang Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ikhtiar dalam bentuk pencegahan adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga di nomor hadis 2202 41 kata beliau la yuridu mumridun ala musih jangan onta yang sehat it, jangan onta yang sakit itu digabungkan dengan onta yang sehat eh jadi ini merupakan apa min adalah sebab dan diantara mengambil sebab-sebab atau ikhtiar agar supaya wabah ini tidak tersebar luas ya, dan tidak membahayakan orang lain adalah yang merupakan anjuran pemerintah dan para ulama pada saat ini yaitu luzum al-bait wa mukhalafat an-nas tinggal di rumah stay at home dan tidak campur baur dengan orang-orang ya yeah itu social distance. Menjaga jarak. Ya. Tidak kumpul-kumpul, tidak nongkrong-nongkrong. Eh. طيب Kemudian ikhwan fi din Allah wa iyyakum dan di antara bimbingan-bimbingan para sahabat yang indah di dalam tindakan preventif yaitu di dalam pada zaman terjadinya ta'un amwas di zamannya Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala ada apa apa yang diucapkan oleh sahabat yang mulia Amr bin Al-As radhiyallahu taala dan ini disebutkan di dalam tarikh al tabari jilid 4 halaman 62 di mana beliau mengatakan dan memberikan bimbingan kepada rakyatnya ketika itu iya pada saat terjadi tahun amwas dan ini merupakan solusi iya kata beliau ayuhan nas inna hadal wajah idza waka'a fa innama yishta'ilu ishta'al nar fatajabbalu minhu fil jibal Kata beliau, wahai sekalian manusia, sesungguhnya penyakit ini, iya, jika terjadi, maka dia akan berkobar. Sebagaimana berkobarnya api. Iya. Artinya tersebar langsung namanya wabah. Maka beliau memberikan bimbingan apa? Fatajabbalu min fil jiral. Maka pergilah kalian iya, ke gunung-gunung. Artinya melakukan apa? I'tizal. Iya. Tidak melakukan campur baur. Iya. Ini dalam rangka apa? Kalian itu terjaga. Iya. Kalian ter terjaga dari tempat-tempat yang ada kemungkinan terindikasi yang bisa menyebabkan seseorang terjangkit oleh apa wabah tersebut. Iya. Maka dengan menghindar dari tempat tersebut dari keramaian maka akan uh, menjaga mereka. Iya. Jadi usaha akhir yang dibimbingkan oleh Amr bin Al-As ini supaya mereka mas pergi ke gunung-gunung jadi dengan masuknya mereka ke gunung-gunung, eh, betul-betul apa? Ini merupakan penjagaan. Ya, makanya pada hari ini dengan tersebarnya wabah corona, ya, dalam bentuk penjagaan, ya, dan ini adalah obat yang sangat mujarab, bimbingan yang sangat mulia, yaitu dengan apa? Luzum al-buyut, stay at home, stay at home yaitu tinggal di rumah. Nah, tinggal di rumah. Ini bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. mudah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat serta amalan salih dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan taufik agar kembali kepadanya dengan cara memperbanyak ibadah. Ya, tadarru' dhullan merendah kepada Allah Subhanahu wa taala al-inaba kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak-banyak berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tabaraka wa taala mengangkat musibah bala dan wabah yang mulai tersebar di dunia ini. ini ikhwah yang bisa saya sampaikan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. نكتفي بهذا القدر سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين